yang tidak menyenangkan dunia maupun akhirah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, insyaallah satu bulan setengah majelisnya pindah ke sini lagi. Karena di belakang sana lantai tiga kita persiapkan untuk di dicor. Dan mohon maaf malam hari ini kita baca maulid sambil ada suara dentingan-dentingan besi atau palu-palu yang dipukul. Karena teman-teman saya malam hari ini sedang kerja bakti mengelemburkan. Ya, ngelembur ya. Mengelemburkan jadinya ya. Ngelembur kerja di malam hari. Memang bahasa Indonesianya kan kerja di malam hari gitu ya. Kerja di malam hari demi agar kita semua bisa segera belajarnya di sana lagi, tidak kebocoran. Eh, moga-moga yang kerja bakti sehat wal afiah dan barokah serta dapat balasan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat nanti dan juga di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Malam hari ini saya ngajak jenengan semua untuk merenungkan beberapa kosidah yang dibaca tadi. Dari awal sampai akhir itu kosidahnya doa-doa semua. Kosidahnya doa-doa semua. Dari mulai la ilallah, kemudian Allah Allah, kemudian husnudzanni bi rabbi hasbi qalbi malan, kemudian tadi yang terakhir bi wal Badawi warijalin min Bani Alawi. Semuanya doa. Satu yang menarik, kalau kita minta kepada orang lain, itu kan suruh minta dengan cara yang baik, betul kan? Misal kita butuh pada seorang, kita disuruh minta dengan cara yang baik. Dan alhamdulillah kita malam hari ini udah minta kepada Allah dengan cara yang sangat baik. Sangat baik. Sangat baik bagaimana? Karena kita sebelum minta kita awali dulu dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Berapa banyak nih orang yang baca Al-Fatihah baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing yang lagi dengarkan radio atau dengarkan audio streaming maupun lihat video streaming. Membaca surat Al-Fatihah. Kemudian bersama-sama kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Berapa banyak tadi selawat yang kita dengungkan yang bersama sama. Belum lagi diisi kita diajak mengenang dulu bagaimana perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kita bersama-sama diajak zikir. Allah Allah la ilaha illallah. Setelah zikir dipimpin oleh yang baca qasidah berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan doanya dengan suara yang enak doanya dengan suara yang merdu doanya disampaikan dengan hati dan dengan kemerduan suara apa ada kira-kira yang lebih bagus dengan cara yang seperti ini ya insya Allah yang mirip banyak tapi cara-cara seperti inilah yang diajarkan oleh leluhur-leluhur kita orang-orang yang soleh itu cara yang sangat-sangat baik. Karena itu jangan ragu dengan majelis-majelis seperti ini. Jangan bingung dengan majelis-majelis seperti ini. Kalau ada orang nanya kenapa itu kok mesti doanya dilakukan, jawab saja. Kalau anda lihat orang-orang yang ada di India sana, film India, ngerayu kekasihnya aja nggak langsung ngomong I love you, nggak begitu. Tapi nyanyi dulu panjang sambil joget-joget, betul nggak? Lah itu merayu kakak, kekasihnya. Kita ini lagi merayu Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan semua yang diberikan Allah sebagai bentuk syukur. Dikasih suara yang enak ya pakai suaranya enak tadi untuk merayu Allah Subhanahu wa taala agar Allah mau mengabulkan apa yang kita min minta. Dan memang orang yang punya keindahan suara ya suruh memanfaatkan keindahan suaranya. Jangan sampai nanti suaranya nggak dipakai untuk Allah tapi dipakai untuk lagu-lagu yang justru diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh duduk kita seperti ini itu pasti menghapuskan dosa kita semua. Ada orang yang nanya, "Mosok bisa? Cuman duduk-duduk begini kok menghapuskan dosa?" Kemarin saya di Jogja terangkan di rumah Pak Agus gitu, sepele. Nah coba kalau duduk-duduknya begitu, justru pahala kita yang habis semua. Paham maksudnya enggak? Jadi kalau duduk-duduk begitu, duduk-duduk begitu, sekedar duduk-duduk saja, tapi bagi begitu. Maksudnya sekedar duduk-duduk tapi ngerasani. Sekedar duduk-duduk di pinggir jalan, lihat yang haram. Sekedar duduk-duduk tapi yang ada adalah iri dan deng dengki. Memang cuma duduk, tidak ngapa-ngapain zina ya tidak, mabuk ya tidak, ngerampok ya tidak, judi ya tidak, cuman duduk duduk duduk, tapi duduk-duduknya ngerasani, menggunjing, maka pahalanya ha, habis, justru dosanya berlipat ganda. Kalau duduk-duduk ngomong yang gak baik itu menghabiskan pahala, maka tentu sebaliknya duduk-duduk sekedar duduk-duduk tapi ngomong yang baik, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, ya tentu menghapuskan dosa-dosa kita. Makanya Allah siapkan malaikat khusus di setiap majelis yang malaikat itu di majelis ilmu zikir doa tugasnya cuman berkata di akhir majlis angkumu maghfuran lakum. Silahkan pulang semua, dosa kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman malaikatnya belum ngomong ini, belum. Karena nasi belum dibagikan, tenang. Nanti udah di akhir majelis baru malaikat menyerukan sebagai takkit diampuni sudah, tapi malaikat menyerukan ayo segera pulang dengan dosa sudah diampuni. Kenapa dia diserukan seperti itu? Beniling dosamu wes entek, dosamu udah habis, Oh jombok tambah meneh. Ya, makanya sampai ada malaikat yang ngilingkan dosa kalian telah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Pulanglah, tapi jangan ditambah tambah lagi. Yang jadi masalah dosa kita itu entek nambah, entek nambah, entek nambah. Ya moga-moga masih ada ngentekkennya daripada tidak ada yang ngentekken sama sekali, tidak ada yang menghabiskan sama sekali. Sekedar renungan. Fi husnudzanni kata Habib Ali Al-Habsyi tadi dengan berkat husnudzan kepada Allah. Prasangka baik kepada Allah. Berkat prasangka baik kepada Allah. Saya rasakan hati saya itu malahan penuh dengan rasa rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mantep kepada Allah, yakin kepada Allah. Mungkin kalau diterjemahkan begini kurang nyantol. Saya kupas dikit boleh? Dikit ya. Jenengan tahu cecak? Oh, tahu, alhamdulillah. Saya kemarin naik ke lantai 2 Musola Ar-Raudhah. Terus saya inguk-inguk. Inguk-inguk itu bahasa Indonesianya apa itu? Lain lihat-lihat sama inguk-inguk, beda. ya. Tengok-tengok beda. Jadi inguk-inguk gitu ada ke bawah gitu ya. Memang inguk-inguk tuh ada rosonya lebih gitu ya. Bahasa Jawa itu punya roso. Ya udahlah, saya lihat-lihat ke ke bawah. Lain sama inguk-inguk ya, beda ya. saya lihat-lihat ke ke bawah. Terus batin, ini kalau jatuh dari sini, yo ya, resikonya besar. Patah kaki, mungkin bisa patah apa tulang belah, belakang, bisa patah leh, leher dan patah yang lain lain. Naudzubillah min min dzalik. Saat mikir begitu, tiba-tiba sama Allah saya diingatkan cecak. Diingatkan cecak. Kenapa ya cecak itu kalau jatuh nggak pernah mati, tambah justru seger langsung lari. Betul enggak? Coba cecak cepek ya. Terus seger langsung lah lari. Padahal kadang jatuhnya itu dari atap yang sangat tinggi tinggi. Benar? Nah, karena cecak itu tidak punya tu, tulang. Cecak tidak punya tulang. Yang menarik perhatian saya, maha pinternya Allah yang buat cecak ya. Jadi Allah tuh sudah prediksikan cecak itu cari makannya di atap, cari makannya di dinding. Jadi jangan dikasih tulang. Nanti kalau cari makan nangkep lalat, dia jatuh mati, nggak jadi makan. Makanya Allah buat cecak itu nggak pakai tuh tulang. Kenapa? Santapannya itu adalah lalat, santapannya adalah nyamuk, santapannya hewan yang ter terbang sama Allah dipersiapkan. Siaplah kamu loncat, siaplah kamu jatuh. Jangan khawatir wahai cecak, tubuhmu sudah kumodifikasi sedemikian rupa anti dengan goncangan, anti dengan apa lagi <laughs> Hantaman jatuh dari ketinggian karena kamu memang dipersiapkan untuk berjatuh jatuh. Terus saya mikir begini, lah kalau baru cecak satu saja sama Allah dipikirkan sedemikian rupa. Subhanallah ya. Baru satu cecak saja dipikirkan sedemikian rupa. Dan di dunia ini, bumi ini, ada triliunan makhluk Allah yang kita nggak ngerti. Semuanya dipikirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tubuhnya, rezekinya, semua dipikirkan. Lah kita manusia, makhluk yang paling mulia, kira-kira dipikirkan nggak oleh Allah Taala? Pasti dipikirkan. Yang jadi masalah, kita nggak pernah mau mikir kalau Allah mikirkan kita. Jadi kita tuh nggak pernah bilang makasih ya Allah ya. Makasih ya Allah kok baik banget sama saya. Coba kalau kita itu tidur tiap malam mesti harus ngecas dulu, kayak handphone dicas dulu, cocokkan itu. Bayangkan, tiap malam harus di dicas. Nah, kalau listriknya padam, terus kira-kira bagaimana? Bingung kan? Akhirnya rebut cas, casan. Allah buat jantung kita ini nggak perlu dicas, jalan sendiri. Betul kan? Jantung ini nggak usah diperintah, jeduk jeduk jeduk jalan sen sendiri. Nanti kalau udah rohnya dicabut baru jantungnya ber berhenti. Jadi tidak ada judulnya orang mati karena serangan jantung itu tidak ada. Yang ada orang mati karena rohnya dicabut, kebetulan jantungnya man mandek. Buktinya, saya punya teman jantungnya itu mandek tapi nyatanya nggak mati kok. Jantungnya mandek, dokter periksa, jantungnya ber berhenti, berhenti bener berhenti. Bukan cuma sehari berhentinya, berhentinya dua, dua hari. Bahkan demi mengawetkan tubuhnya disuntik formalin. Di rumah sakit, di bawah pengawasan dokter disuntik formalin. Permintaan keluarga, jangan dimakamkan dulu, tolong diawetkan. Karena kami masih di luar pulau dalam perjalanan. Dua hari baru sampai keluarganya. Begitu dua hari keluarga kumpul di rumah sakit, di masjid di samping rumah sakit. Disolatkan jenazahnya, udah dikafani, kaku super kaku. Kenapa kaku super kaku? Mayit biasa itu dua hari yo ya kaku, ditambah lagi disuntik formalin. Lawang orang hidup disuntik formalin, langsung kaku, apalagi mayit. Betul kan? Allahu Akbar. Nyantai semua. Allahu Akbar. Khusyuk ini husu, Allahu Akbar. Allahu Akbar. husu, Begitu Allahu Akbar takbir takbir yang ketiga Begitu Allahu Akbar, mayatnya bangun. Nyuk. Imamnya saking khusuknya langsung geblak semabut. Lu ini nyata, ini bukan dongeng. Saya ketemu langsung dengan orangnya dan saksinya banyak. Rumah sakitnya juga ah, ada. Dokternya yang nangani akhirnya berguru pada orang yang hidup <laughs> lagi ini. Sudah saya mau jadi muridnya. Tiga, tiga, dua hari meninggal menurut dokter karena jantungnya udah man, mandek. Makanya jenengan nggak usah bingung sama penyakit jantung dan penyakit apapun. Itu nggak bisa buat jenengan mati, tapi yo ya kudu hati-hati. Paham enggak? Jadi akidah halusna wal jamaah begitu. Akidah kita itu tidak ada penyakit yang bisa membuat kita ma mati dan tidak ada obat yang bisa membuat kita hi hidup. Yang bisa membuat kita mati cuman Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa membuat kita hidup cuman Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemurahannya Allah Coba kalau yang bisa membuat mati itu penyakit jantung, maka setiap orang yang sakit jantung deg-degan luar biasa. Kalau yang bisa membuat mati itu adalah penyakit darah tinggi, begitu Anda kena darah tinggi, bingungnya luar biasa. Kalau bisa menyembuhkan itu cuma obat, begitu Anda tidak bisa beli obat, maka bingungnya luar biasa. Tapi yang namanya sembuh, yang namanya sehat, yang namanya kaya, yang namanya mampu, yang namanya bisa, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah minta kita prasangka baik kepadaku. Falyadhun nabi masya. Ana inda dhanni 'abdi bi falyadhun nabi masya. Aku sesuai prasangka hambaku karena itu silahkan dia berprasangka apa kepadaku. Terserah di dia. Habib Ali ngajari, kalau prasangka sama Allah yang baik-baik. Nah, kadang kita itu merusak diri kita sendiri yuk. Oh, mikir kok sing elek-elek. Mikir kok yang jelek, jelek. Ayo betul loh betul. Lebih sering senang mikir yang apik atau mikir yang jelek? Jelek. Nah, jadinya baik atau jelek? Jelek. Kalau mikir yang baik-baik belum jadi baik itu sudah enak dulu kok. Coba jenengan mikir punya rumah mewah. Rumah mewah, ada bandulannya, ada kolam renangnya. Ya. Terus istri jenengan atau suami jenengan ya dan anak-anak duduk makan bersama. Misal mikir yang bagus, bagus. Walaupun ini nggak punya duit mikir begitu sama sem dewe kok. Betul kan? Bisa senyum sen sendiri. Coba mikir yang nggak enak nggak enak. Naik motor, kendaraan sudah lengkap, eh di perapatan ada momen ketilang, rupa pentilnya belum dikasih tutup. Itu baru mikir begitu mak, nyu jantung rasanya tidak eh enak. Kenapa? Karena mikir yang jelek itu membuat hati jadi tidak eh, enak. Kalau mikir yang baik, bi husnuzanni qalbi hestigal qalbi malan. Dengan aku prasangka baik kepada Allah, hatiku rasanya penuh enak, mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan tadi dalam lagu yang kedua yang dibaca oleh Akhina Ali Maksum tadi eh yang kedua tadi apa tadi? Coba saya pinjam kosidahnya. Yang kedua. إلهي إذا ضاق فينا زمان وجد بذلك فيض الحنان إلى ضاق وجدنا فيض الحنان إلهي وإن ليل الخطوب إلهي وإن ليل الخطوب أتينا إليك نروم الأمان Ini kalau ada di hati kita, jenengan gak mungkin takut ngadepi hidup model apapun. Gak mungkin. Ilahi idza fina zaman. Ya. Betul? Coba dipacari. Ilahi idza Ya. Ilahi duhai Tuhanku Kalau kehidupan di zaman ini Di zaman, di waktu, di saat aku berada ini Telah membuat hatiku menjadi sempit Karena sumpek, karena suntuk yang luar biasa Wajad وجدنا بذلك فيض الحنان Ya Allah Aku temukan di bawah naunganmu Aku temukan rasa kasih sayang Yang luar biasa Wajat Nabi Dilika Faidol Hanan Limpahan kasih sayang yang luar biasa Ilahi Wa intala lailul Ayo baca lagi إلهي وإن طال ليل الخطوب إلهي وإن طال ليل الخطوب أتينا إليك نروم الأمان Seandainya Ilahi wa intola Duhai Allah, duhai Tuhanku seandainya Bencana yang datang kepadaku itu bertubi-tubi datang dan itu lama luar biasa nggak selesai-selesai. Bencana demi bencana, bencana demi bencana. Malam ibarat malam itu nggak pagi-pagi begitu. Malam nggak pagi-pagi terus ada bencana, aku nggak akan bingung, aku nggak akan resah, aku tidak akan suntuk, aku tidak akan galau. Ataina ilaika aku akan segera mendatangi kamu, kami akan segera mendatangi dirimu, ataina ilaika narumul aman kami mengharapkan dapat keamanan dari mulia Allah Ta'ala. Karena yakin kalau datang kepada Allah pasti aman. Yang jadi masalah. Tahu tidak masalah kita? Masalahnya sepele. Gini loh. Kalau di samping saya ada macan mau menerkam saya. Pasti saya akan lari keluar menghindari macan. Betul kan? Betul tidak? Kalau ada ular mau matuk kita, kita lari menghindari ular ter tersebut. Pertanyaannya. Lah kalau kalau masalah itu Allah yang memberikan, terus mau larinya kemana? Bapak Ibu, tidak ada tempat di muka bumi ini bisa membuat kita bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Mau sembunyi dimanapun, kalau udah Allah yang ngejar kita, pasti kita akan dapat. Pasti akan dipegang pasti akan ke kena. Pasti. Karena judulnya ini Allah. Judulnya Allah. Alhamdulillah gampang. Kenapa? Karena yang ngirim Allah. Kalau yang ngirim Allah tuh menghindarnya gampang. Bagaimana caranya? Ya tinggal datangi Allahnya. Gusti ya Allah, tolong dibatalkan ya. Selesai. Ibaratnya begini loh. Ada seorang penguasa ada satu penjahat. Penjahat ini dikejar oleh penguasa tadi dengan seluruh polisinya, seluruh tentaranya, seluruh agen rahasianya di sebuah kota yang kecil. Di mana dia akan bersembunyi? Gak mungkin bisa, pasti ketahuan. Daripada kamu lari terus, daripada kamu lari terus, datang baik-baik, temui penguasa itu, ngaku kamu salah, minta maaf, minta amunan, kalau perlu minta grasi, amnesti dan lain sebagainya. Betul? Itu cara yang terbaik. Nah dengan Allah Subhanahu wa taala belum kita minta sama Allah sudah ditawari bahkan diperintahkan. Ditawari dan diperintahkan. Ayo segera kamu minta aku ud'uni astajib lakun. Ayo minta ampun kepadaku. Siapa yang bisa mengampuni kalian semua selain ah, selain aku? Bahkan tiap malam Allah datang kepada kita semua. Artinya Allah mendekat kepada kita menawarkan hal min mustaghfirin, hal min taibin, hal min talibi hajatin? Mana orang yang minta ampun? Mana orang yang yang butuh tobat? Mana orang yang punya hajat? Ayo sampaikan pada aku. Jadi tidak bisa kita lari meninggalkan Allah. Seharusnya kita lari mendatangi Allah. Enaknya di situ kalau sama Allah. Kalau ada macan menerkam kita harus lari keluar, tapi kalau Allah yang mengancam justru kita harus menyambut dan mendatanginya dengan ampuni aku ya Allah. Mudah atau? Nah, selama ini kita bagaimana? Selama ini justru kita lari menantang Allah. Lari menantang Allah, bukan lari minta ampun kepada Allah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Prasangka baik. Makanya saya sarankan pada siapapun yang hadir di sini atau mendengar atau melihat tayangan ini, jangan ada lagi prasangka buruk pada Allah. Kondisi kita seperti apapun, pokoknya ya Robi ya Gusti, yakin mantep engkau bisa menolong aku apapun keadaanku. Syaratnya satu, kita betul-betul yakin Allah bisa nolong dan kita mau minta tolong. Ya, dan kita mau minta tolong. Ini yang dapat saya sampaikan di malam hari ini karena saya sudah lihat wajah-wajah kelaparan di depan saya. Ya, ini udah jam setengah sebelas kok, nggak terasa ini kan wajah-wajah kelah kelaparan ya, khususnya yang berbicara ini kan. Ya, khususnya yang berbi berbicara. Sebelum saya tutup, saya mau minta tolong pada bapak-bapak dan mas-mas mulai besok besok malam terus minggu pagi, siang, sore, malam, Senin malam, Selasa malam dan Rabu malam sampai Rabu malam. Saya mengharapkan yang punya waktu senggang ya silahkan merapat ke Majelis ar ikut kerja bak, bakti biar targetnya kemis pagi dicor itu bisa tercapai. Ya, biar targetnya kemis pagi dicor bisa tercapai. Kalau nggak tercapai nggak apa-apa, tapi kita itu harus berjuang ya, semaksimal mung mungkin. Masalah hasilnya nanti wallahu alam. Kenapa kok saya minta kemis pagi bisa dicor? Saya mau minta doanya Insya Allah kemis yang akan datang, kemis tanggal 2 April, saya mau jalan-jalan ke Mesir sebentar Kemudian insya Allah mau jalan-jalan ke Madinah sebentar. Terus jalan-jalan ke Mekah sebentar. Terus pulang ke Solo. Jangan sebentar, yang lama gitu kan. <laughs> yang lama. Nah, saya mau niat pertama saya sowan Kanjeng Nabi, pengen ngundang Kanjeng Nabi malam nisfu Sa'ban hadir di Majlis Ar-Raudhah. Jadi saya niati malam nisfu Sa'ban itu insya Allah sudah di sana selesai, bisa dipakai semua lantai. Kita akan sholat malam nisfu Sya'ban. Seperti dulu peletakan batu pertama di malam nisfu Sya'ban. Maka saya pengen nanti malam nisfu Sya'ban sudah bisa dilepasi semua dan sudah bisa dipakai sholat malam nisfu Sya'ban. Sambil dikit kajian. Nah saya berangkat niatannya minta Kanjeng Nabi tolong kalau ada waktu senggang. Ya, karena Kanjeng Nabi yang marani banyak kan ya. Ya semua kan minta didatangi Nabi. Tolong kalau ada kesempatan kami-kami yang kotor di Solo ini didata didatangi. Itu satu. Yang kedua, saya mau melaporkan teman-teman saya yang kerja bakti saya laporkan. Jadi yang nggak ikut kerja bakti yang nggak saya laporkan. Makanya jenengan tidak ketang itu nanti ngambil paku satu dikasihkan temennya gitu ya. Usahakan ikut kerja bakti walaupun cuma sekali di Raudhah ini. Kenapa akan saya laporkan ya Rasulullah, saya punya teman-teman yang tiap malam, siang, pagi ikut kerja bakti. Ada yang sudah menikah, ada yang belum menikah, ada yang punya kerjaan, ada yang belum punya kerjaan dan lain sebagainya. Intinya tolong hajatnya itu mintakan pada Allah biar beres semuanya. Eh, amin amin, tapi kalau nggak kerja bakti nggak dapet itu. <laughs> ya. Kemudian yang ketiga saya akan sampaikan kepada kanjeng Nabi SAW. Ini yang yang di Madinah dulu kan? Ya Rasulullah saya punya teman-teman yang mereka bantu saya dengan apa yang dimiliki. Yang punya doa bantu do, doa. Yang punya tenaga bantu tenaga. Yang punya pikiran bantu pikiran. Yang punya kekuasaan bantu kekuasaan. Yang punya harta bantu harta. Saya meminta kepada kanjeng Nabi tolong mintakan pada Allah balasan yang banyak. Ya balasan yang banyak. Amin. Itu boleh itu. Soalnya kelihatannya udah beli buku itu. Jadi beli buku kan termasuk bantu ar Kemudian yang ketiga, saya akan ke Mekah atau Insya Allah. Nah, nanti saya pengen akan berusaha agak lama dihijir Ismail, ya agak lama dihijir Ismail dari semua ruangan di Makkah Al-Mukarramah di Ismail itu saya pengen minta banyak hal untuk semua orang yang ikut ngaji bersama saya di majelis ar Baik yang ngajinya live lewat streaming ataupun tidak live, mungkin download-download ya ataupun yang live langsung hadir di majelis Ar-Raudhah. Makanya jenengan nanti waktu saya berangkat, diingat-ingat saya kemis berangkat itu ke Mesir dulu Insya Allah. Kemana? Soan Imam Syafi'i. Ya, Soan Imam Syafi'i rahimahullah. Saya meminta pada Imam Syafi'i Tolong jadikan orang Solo dan sekitarnya Mau baca doa kunut Mintakan sama Allah itu. Karena Imam Syafi'i teman-teman saya itu ya UNU Ahlus Nawal Jamaah Tapi kalau subuh kunut apa apa gitu jadi saya mau minta mau sama Imam Syafi'i, moga-moga Solo Raya itu bisa baca doaku kunut. Ya, tawassul itu. Tolong mintakan pada Allah Subhanahu wa taala dan permintaan yang lain seba, sebagainya. Mau ziarah ke makam para wali yang ada di di Mesir, baru kemudian sowan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diingat-ingat saja kemis depan. Nah, terus Jumat yang isi siapa, Bib? Jenengan kalau enggak hadir tidak saya doakan kecuali yang berhalangan. Loh iya toh ya, wong kalau nggak hadir berarti kan tidak tidak ada ikatan dengan majelis ar Ar-Raudhah kan gitu. Termasuk minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dan mugi-mugi jangan termasuk yang al ahya jangan wal amwat. <laughs> Maksudnya yang al ahya minhum ya, bukan wal amwat. Nah, kalau yang biasa Jumat hadir selain Maulid kan ada yang ini datangnya kalau pas Maulid karena ada di jauh ya. Nah yang dekat-dekat yang biasa hadir Jumat depan tetap hadir Insya Allah yang ceramah, yang ngajar di sini Habib Muhammad bin Husin Al Habsi Putra Habib Husin bin Muhammad nanti yang ngajar Ya, Saya nggak lama kok, cuma dua minggu oh, cuma dua minggu, sebentar Jumat berikutnya nanti Habib Muhammad dan yang lain-lain Mungkin Mas Edwin yang ngajar Lu anda jangan sepelekan, itu semar saya itu Edwin itu apa namanya kalimat-kalimat hikmahnya banyak, cuman disembunyikan. Nanti kalau disampaikan Habibnya kalah saing, jangan. <laughs> ya kan, udah banyak teman-teman saya Habib Muhammad nanti akan ngajar. Ya siapa tahu nanti ada yang lain yang tidak terduga mun muncul. Majelis itu jangan karena saya, jangan karena Habib Husin, jangan karena siapapun. Majelis ini milik Allah dan Rasulnya. Siapapun yang ngajar di sini, ya kita niatkan datang cari il, ilmu, datang cari barokah barokah, datang cari manfaat siapapun yang ada di depan si sini. Selama ajarannya benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jelas? Ya, jadi tolong jenengan nanti dua minggu khusus doakan saya berangkat selamat di sana selamat pulang selamat terus dungo saya kabul semua nanti yang untung jenengan setuju janji lo ya awas kalau enggak itu ya Kemudian yang terakhir, bagi warga Malang dan sekitarnya. Warga Malang dan sekitarnya, besok, hari Sabtu besok, jam 1 siang, insya Allah saya akan bedah buku sehari bersama Rasul di Masjid Unisma. Dalam rangka Dies Natalis Unisma Malang. Eh. Ya, jam 1 siang sampai jam 4 sore. Sampai jam 4 sore. Jadi warga Malang dan sekitarnya usahakan ha hadir kalau bisa untuk bedah buku sehari bersama Rasul. Kemudian untuk teman-teman yang ada di sini yang belum punya bukunya, segera beli bukunya sebelum habis. Karena alhamdulillah sampai hari ini sudah terjual sekitar 3.500 eksemplar. Target saya adalah 20.000 eksemplar. Jelas? Nah, yang sudah beli silahkan beli 5 lagi. Jadi semakin banyak Anda beli, maka semakin manfaat untuk Anda sendiri diri karena semua itu akan kita gunakan untuk melunasi tanah ini yang kekurangannya masih ada sekian banyak. Tapi saya yakin dengan husnudzon prasangka baik kepada Allah sebelum saya pulang dari umroh beres. Oh yakin dulu, orang itu kan harus yakin dulu. Perkara hasil kan bukan urusan kita, betul ya? Ya kita yakin yang baik, bah, baik mikir yang baik-baik. Jelas? Setuju? Siap makan? Siap. Nah sebelum makan kita doakan dulu yang sakit. Semoga yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala siapapun itu khususnya Ibu Suriem. Ya, Ibu Suriem yang sedang dirawat di rumah sakit, semoga sembuh dari segala macam penyakitnya. Kemudian Bapak Subadi, Bapak Subadi yang sedang sakit. Kemudian untuk Ibu Sumanti, ya, Ibu Sumanti dan juga eh, yang sedang hamil Mbak Yuni, kemudian Mbak Lisa yang sedang hamil dan juga untuk siapapun yang sedang hamil yang tidak sempat saya sebutkan namanya semoga diberi Allah kemudahan dalam persalinannya kelak ya, sehat walafiat lahir anaknya selamat ibunya selamat bapaknya juga selamat dan nanti anaknya jadi anak yang soleh dan solihah di antaranya juga uh, jamiatur rosidah ya yang sedang hamil tadi belum saya sebutkan namanya Kemudian untuk semua yang nitipkan doa di sini yang belum saya sebutkan apapun hajatnya ya. Di antaranya keluarga Bapak Riyadi, kemudian eh, grup Hadroh Al-Ghuraba ya. Semoga semuanya bisa bisa sukses eh, dengan hajat-hajatnya masing-masing dan untuk Anda semua yang punya hajat. Al-Hadzini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian berita, berita duka telah meninggal dunia e, Ibu Enjah mertua dari Habib Ali Al-Hamid e, Jakarta. Kita bacakan Al-Fatihah semoga almarhumah oleh Allah Subhanahu wa taala diterima di sisinya dengan rahmat yang luar biasa diletakkan rohnya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga persinggahan para aulia was solehin dan semoga diletakkan ruhnya bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jannatil a'la dan semoga kita semua kelak bisa menyusul setelah usia panjang dalam kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan dengan husnul khatimah.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 Amin. Pengumuman hadirilah pengajian rutin Purna Mausidi di Masjid Agung Karanganyar hari Sabtu 4 April, hari Sabtu 4 April jam 19.30 sampai selesai. Pembicara Insya Allah Kiai Haji Ahmad Muafik dari Yogyakarta. Saya ulangi, pembicara Insya Allah Kiai Haji Ahmad Muafik dari Yogyakarta.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 رب العالمين satu fatihah untuk saudara Agung dari Yogyakarta yang gambar Ar-Raudhah ya dari tim Aska Mumtaza developer insyaallah hari Ahad maghrib akan menikah. Semoga pernikahannya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, berlangsung dengan barokah, dijadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah, dilindungi dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia akhirah, diberi keberkahan zahiran wa batinan dan segera keturunan yang soleh dan solihah. Ala hadiniyah wa ila hadratin Nabi Sallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih buat formasi 1415 eh, kita akan makan bersama niat mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf atas segala kekurangan saya dan teman-teman saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.